Ini yang ditunggu. Yang ngantuk sudah nggak ngantuk kayaknya. Jika Anda dinasihati oleh seorang ustadz agar menjauhi da'i masyhurin, apakah Anda tetap harus tabayun lagi secara langsung empat mata kepada dia, kepada da'i masyhurin tersebut? Enggak harus. Enggak ada maling yang akan ngaku. Apakah kamu masyhurin? Oh, saya, iya saya masyhurin. Apa ada yang demikian? Tidak ada barakallahu fikum. Kalau sudah ada saksi yang fiqah terpercaya, maka diterima. Karena masalah tahdir, peringatan itu adalah perkara yang sifatnya berita. Bukan istihad seperti istihad fikih. Oleh karena itu, yang ada bukan raji dan marju Yang ada adalah tiqah atau tidak tiqah. Kalau kamu tiqah, percaya, terima. Kalau nggak percaya, cari jalan yang lebih tiqah. Wah, yang memberitakan orang yang sering ngawur, sering salah, Entahlah, saya tunggu dulu kalau sampai Ustadz bicara. Ustadz yang fiqh terpercaya berbicara, ya cukup. Nah, apalagi kalau masyayikh. Hal ini untuk memastikan apakah berita tersebut benar. Memastikan berita itu benar bukan kepada orang yang tertuduh. Ini adalah syubhatnya hizbiyin dan sudah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Amr Bazmul dalam buku khusus yang berjudul Ibarat Muhimah, ungkapan-ungkapan yang membingungkan, ungkapan yang membuat kabur. Apa itu? Kalaupun ada ucapan masyair tentang si fulan dan kita kenal si fulan, harus kita tabayun dulu sama dia. Apakah benar kamu itu hizbi? Yang mana ada malinya aku? Oh iya saya tidak akan ada. Semua akan mengatakan tidak. Bukan begitu caranya. Tetapi apa yang dibawakan oleh masyair dan para asatidah. Apa bukti-buktinya? Kalau cukup meyakinkan selesai. Yang penting ada tiqah. Kepercayaan. Dari rawi yang menyampaikan.